Kita masih pada keterangan dari penulis rahimahullah pada ayat yang ke-48 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agar senantiasa bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketetapan yang bersifat hukum-hukum syariat sabar dalam menjalankan perintah sabar dalam meninggalkan larangan dan ini jauh lebih berat meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Uthman. Siapa ini? Pernah dengar nama sahabat Abdullah ibnu Uthman? yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Mas Elang, tidak pernah tahu sahabat Abdullah bin Uthman. Tidak pernah tahu. Abdullah bin Uthman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Namanya Abdullah ayah beliau Abu Kuhafah namanya Uthman radhiyallahu taala anhuma beliau pernah berkata A'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir Amal kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapapun entah orang yang benar-benar soleh, bahkan orang fajir sekalipun. Ya, kalau itu berupa amal kebaikan. Siapapun bisa melakukannya, siapapun bisa melaksanakannya. Baik dia seorang yang soleh atau orang yang fajir. Bahkan orang kafir pun juga bisa melakukan amalan-amalan yang bernilai ketaatan dan kebaikan. Sodakoh, memberi makan fakir miskin, menjamu tamu. Ini adalah ketaatan dalam syariat kita. Yang bisa melakukan perkara-perkara tadi, imma barun, orang yang betul-betul saleh, mukmin Wa imma fajir. Orang fajir sekalipun juga bisa. Munafik pun juga bisa. Terlepas latar belakang. Motivasi dia melakukan tindakan tadi. Ada yang ikhlas karena Allah, ada yang pencitraan, ada yang hanya sekedar mengejar followers. Gitu ya. Siapapun bisa. Kata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. A'malul bir yaf'aluhal bir wal fajir. ولا yatrukul ma'asi illa siddiq. Akan tetapi tidak ada yang mampu meninggalkan perbuatan maksiat kecuali siddiq, orang yang jujur imannya. Karena dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Harus ada rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya akan surga dan neraka betul-betul tertanam dengan baik dalam sanubari hatinya. Itu yang menjadikan dia menahan diri dari melakukan tindakan kemaksiatan dan itu butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak mampu. Allahu wa iyyaku. Begitu pula pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam sabar dalam menghadapi takdir Allah azza wa Menjalankan perintah iya, meninggalkan larangan iya menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala juga dibutuhkan kesabaran terutama takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh tabiat manusia rizki yang sempit gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam keadaan secara perhitungan manusia dia mampu. Dia bisa dalam genggamannya. Ternyata luput. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk sabar menghadapi semua ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Fasbir li hukmi rabbik." Hendaknya engkau bersabar wahai Rasul alaihi salatu wassalam terhadap hukum Rabbmu, terhadap ketetapan Rabbmu. Wala takun dan jangan sekali-kali engkau menjadi seperti kasahibil hud seperti Nabi Allah Yunus iznada wa huwa saat dia berdoa kepada Allah saat dia memohon kepada Allah saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa dalam keadaan dia sedih kecewa menahan amarahnya. Di mana? Dalam perut ikan. Ya. Kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu firman Allah Subhanahu wa taala, la takun ka sahibil hud." Janganlah engkau menjadi seperti sahibil hud. Mas'ud itu kalau arti bahasa artinya adalah ikan yang besar. sama kun azim, ikan yang besar. Besarnya itu betul-betul besar. Ya, kalau hanya segede apa namanya kaki manusia itu belum besar namanya. Bukan hud. Apalagi ikan teri, dah masuk kategori hud. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya, ikan yang betul-betul besar. Wallahu a'lam apakah saat ini masih ada wujud ikan yang seperti itu. Di masa para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in pada syariah apa namanya pasukan perang kaum muslimin yang tidak diikuti oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul mengutus sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam sebuah misi peperangan. Pada saat itu mereka kekurangan bahan makanan. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka saat menyusuri pantai mereka melihat ada seekor ikan terdampar di pinggir pantai. Ukuran ikan tadi bisa mengenyangkan semua pasukan kaum muslimin sampai satu minggu. Ini kalau ikan tongkol gedenya cuma tiga atau lima kilo nggak cukup. Ya, ini kalau dimakan sama satu dua orang selesai. Ini satu kompi pasukan, bahkan lebih. azani Allah wa iyyakum makan dari daging ikan tersebut selama satu pekan penuh. Bahkan ada sisa mereka awetkan dan mereka bawa pulang ke kota Madinah. Ukuran besarnya kata sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu wa arba, letak apa namanya Mata ikan tadi, matanya itu bisa diduduki oleh 10 orang dewasa. Matanya tok loh ya. Baru posisi matanya tok. Bulatan matanya, diameternya itu bisa diduduki oleh 10 orang dewasa. 10 orang dewasa. Yani bidina azani Allah wa iyakum duduk jejer gitu ya, merapat. Nah, segede itu Apanya? Matanya. Kita tahu yang namanya mata ikan. Itu bagian organ ikan yang tergolong kecil. Kecil apa besar? Kecil. Bayangkan ikan paus yang segede itu. Yang jauh lebih gede dari bus Rosalia Indah itu. Ya, yang gedenya kayak gitu. Seberapa besar bentuk ikan apa mata mata yang dia miliki? Tidak besar. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Mentok-mentoknya paling segede bola basket. Matanya tok lo ya. ya atau semeja ini. Semeja ini, ya satu orang naik di sini udah nggak cukup. Dua orang sempit. Ini sepuluh orang baru ukuran matanya. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Zaman dulu, tak tahu kalau zaman sekarang ada atau tidak, Masih ada atau tidak, Wallahu taala alam bisawab. Itu namanya hud ikan yang sangat besar. Ya, ikan yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh uh, eh, al Habib Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kita sedikit berbicara tentang ikan ya. Walaupun saya bukan ahli ikan, hanya menukilkan penjelasan para ulama. Dalam kisah yang dibawakan oleh al hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan tentang kisah Ya'juj wa Ma'juj. Sebelum mereka dikurung dalam benteng yang dibangun oleh Zulkarnain, mereka dikenal sebagai bangsa yang barbar. Suka membuat kerusakan. Ketika Zulkarnain didatangi oleh kaumnya, mereka menceritakan kerusakan yang ditimbulkan oleh bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Zulkarnain bertanya kepada mereka, bagaimana sifat mereka? Kemudian berapa banyak kabilah mereka? Nah, ada lagi yang ditanyakan dari satu pertanyaan mereka, eh, pertanyaan Zulkarnain, apa makanan mereka? Dijelaskan oleh kaumnya, makanan mereka itu biasa muncul, mereka biasa berburu yang tinggal di pinggiran pantai khanifidina azani Allah wa iyyakum wilayah pesisir ini biasa berburu Ek, apa namanya ikan yang cukup untuk satu musim satu ekor cukup untuk satu musim khanifidina azani Allah wa iyyakum kalau mereka dapat buruan satu ekor ikan ini hidup mereka tenang Ya, staminu wa agalu. Mereka bisa makan gemuk-gemuk, nggak -gemuk, begitu dahsyat gangguannya. Kenapa? Pakannya aman. Tapi kalau giliran tidak ada ikannya, barulah mereka menyisir wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Dirusak apapun yang mereka lihat, mereka makan. Ya, bangsa Yajuj wa Majuj. Yang saya inginkan itu pada kalimat yang disampaikan oleh al Habib Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka, makanan mereka, satu kampung ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum cukup dengan seekor ikan. Tidak sekali makan, bukan sebuah perayaan kayak perayaan sunatan atau semisalnya, bukan bisa dipakai, disimpan, diawetkan sampai satu musim. Ya, wallahu taala alam segede apa ikannya. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Menunjukkan ada ikan yang ukurannya luar biasa besar dan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya hutun. Ya. Nabiullah Yunus disebut oleh Allah dengan sahibul hut, temannya ikan yang gede. Karena beliau dilahap oleh ikan utuh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Otomatis ikannya gede karena bisa melahap manusia dewasa utuh ditelan hidup-hidup. Kalau ikan mujair nggak mampu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Di ayat yang lain Allah menyebut Nabi Allah Yunus dengan Zunnun. Ya. Dalam surat yang lain eh, dalam surat As-Saffat Allah menyebut Nabi Allah Yunus dengan istilah wazannuni dan zunnun. Nun itu sama dengan hud, sebutan untuk ikan yang gede. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi nggak dijelaskan jenis ikan apa. Dia masuk paus kah atau hiu atau apa namanya yang lain, cumi-cumi atau semisalnya nggak diterangkan. Ya, sehingga tidak eh, perlu ada pertanyaan itu sebenarnya spesies ikan apa, tidak terlalu berfaedah. Yang jelas ikan ini ukurannya sangat besar. wa iyyakum. Kembali kepada keterangan As-Sa'di rahimahullah. Wahua yang dimaksud dengan sahibil hud Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ai maksud ayat ini adalah wala tusyabihhu fil halillati awsalathu wa aujabat lahul imbihas fi batnil hud. Jangan sampai engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam terjebak dalam keadaan yang menjadikan Yunus alaihi salam terkurung dalam perut ikan pada waktu yang cukup lama. Apa keadaan yang menjadikan Yunus alaihi salam terjebak dalam perut ikan? Wahuwa adamu sabrihi ala qawmihi as-sabral matluba minhu yaitu beliau alaihi salatu wassalam kurang sabar dalam menghadapi kaumnya tidak menjalankan sabar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk sabar menghadapi gangguan kaumnya. Jangan sampai mengikuti pendahulu beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan para nabi yaitu Yunus alaihi salam yang kurang sabar dalam menghadapi kaumnya kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tertahan dalam perut ikan. Naam wa mughadiban li rabbih dan kepergian Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya ya tidak sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kaumnya hatta rakiba fil bahri hingga beliau naik bahtera mengarungi samudra Ternyata yang dinaiki oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam itu kapal yang penuh muatannya. Ya, kapal yang penuh muatannya. Disebutkan di sanibidina azani Allah wa iyyakum oleh al Habib Ibnu Katsir rahimahullahu taala karena overload kapalnya, kelebihan muatan, oleng sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, Kemudian mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus turun dari kapal. Semua yang naik di kapal tersebut diambil namanya Qur'ah, diundi. Dikocok, sanibidina azani Allah wa iyakum, dikeluarkan siapa namanya. Yang keluar kali pertama, Yunus ibnu Matta. Ya, para penumpang yang lain gak tega. Masa kita mau nurunkan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ulang. Diulangi lagi kali kedua ya azani Allah wa iyyakum. Lagi-lagi keluar nama beliau. Penumpang yang lain masih tidak rela. Diulangi lagi kali ketiga ikhwan azani Allah wa iyyakum masih keluar nama beliau. Ya, ketika para penumpang masih memikirkan gimana caranya untuk mengurangi beban kapal tersebut supaya tenang tidak oleng Nabiullah Yunus alaihi salam beliau karena sadar e, namanya keluar terus yang tidak enak dengan penumpang yang lain beliau pun turun di khanifidina azani Allah wa iyyakum ketika turun taqamahul hut ya saat turun di khanifidina azani Allah wa iyyakum langsung dilahap ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan yang sangat besar. Nah, wa subhanallah dalam perut ikan tadi beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Ya, tetap hidup atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara logika manusia kayaknya nggak mungkin bisa bertahan hidup dalam perut ikan. Kan gitu ya. Ini bukan dalam hotel loh ya, dalam perut ikan yang gelap gulita ibadin azani Allah wa iya. itu tidak ada oksigen. Ya, tidak ada ventilasinya yang kemudian ketika antum sesak nafas bisa dibuka, tidak bisa. Dia kata dibuka masuk air laut ibadin azani Allah wa iyyakum. Secara logika tidak masuk akal. Tapi ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan yang sangat besar ukurannya dan beliau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam perut ikan. Tidak hanya hidup zani Allah wa iyyakum beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar suara tasbih dari jutaan ikan di lautan ikhwanifidina zani Allahu wa iyyakum. Ya, satu-satunya yang diceritakan kepada kita melalui berita Al-Qur'an makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Adam hidup dalam perut ikan pada waktu yang ditentukan dan mendengarkan suara tasbih ikan-ikan penghuni lautan azani Allahu wa iyyakum dalam perut ikan tadi Nabi Allah Yunus alaihi salam sadar. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan perut ikan tadi sebagai tempat ibadah, sebagai tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perut ikan Allah Subhanahu wa taala eh, mengisahkan di dalam Al-Qur'an wadannuni idzahaba mughadiban dan Yunus alaihi salam ketika lari dari kaumnya dalam keadaan menahan amarah fanada fil dhulumat beliau berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan karena dalam perut ikan tidak ada lampu gelap gulita memanggil Allah Subhanahu wa taala فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ini doanya Nabi Allah Yunus alaihi salam dalam perut ikan. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanak maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku betul-betul termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim. Mengakui kesalahan beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah biarkan sampai beberapa waktu yang diinginkan ikhwan bidina azani Allah wa iyyakum tinggal dalam perut ikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lainnya Falaula an kana minal musabbihin. Seandainya Yunus alaihi salam bukan termasuk hamba yang rajin bertasbih, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah, bukan orang yang taat, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Yunus ini bukan termasuk orang saleh, dia akan tetap tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Ya, ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah memberitakan kalau seandainya ini Nabi Yunus bukan orang yang saleh, bukan orang yang menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang menjaga tasbihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan nih khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hanya saja Yunus alaihi salam adalah hamba yang saleh. Diterima permohonan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diselamatkan nih khanifidina azani Allah wa iyyakum biiznillah azza wa jal keluar dari perut ikan dimuntahkan oleh ikannya ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Sa'di rahimahullah, "Faftara'a ahlu safinati hina thaqulat bi ahliha, ayyuhum yulqawna likay takhiffa bihim." فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم Ya. Ini menjelaskan tadi yang kita singgung para penumpang kapal tadi mengundi karena muatan terlalu berlebihan. Mereka mengundi siapa yang layak untuk diturunkan dari kapal supaya tidak berlebihan, tidak kelebihan muatan. Ternyata undiannya selalu jatuh kepada Yunus alaihi Beliau pun turun dan langsung diterkam, ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan beliau tercela. azani Allah wa iyyakum. Wa qawluhu idnada wa huwa magzum ay wa huwa fi batniha qad kadumat alaih aw nada wa huwa muhtammun muhtam. Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perut ikan dalam keadaan beliau menahan amarahnya diliputi dengan kesedihan dan kegelisahan. Biangkola lantas beliau berdoa kepada Allah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fastajaba Allahu lah. Allah mengabulkan doanya Yunus alaihi salam. Wa qadhafadhul hutu min batniha. Beliau dimuntahkan ya, dimuntahkan oleh ikan yang besar tersebut bil ara kemudian terdampar di tempat yang tandus. Wahuwa sakim. Saat itu kondisi beliau sakit. Lemah. Gimana nggak lemah? Dalam perut ikan tidak ada makanan. Berpuasa berhari-hari. azani Allah wa Sampai jatuh sakit. Kemudian dimuntahkan oleh ikan. Ya, dan terdampar di sebuah tempat yang tandus. Ya, al-ara itu tempat yang tandus tidak ada pepohonan maupun manusia yang tinggal di wilayah tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum Wa ambatallahu alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk beliau pohon atau tanaman sejenis labu. Ya, yang dipakai oleh beliau untuk Eh, bertahan hidup ikhwan ibadin azani Allah wa iyyakum. Wa lihadza qala huna laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih seandainya Yunus alaihi salam tidak termasuk hamba yang mendapatkan nikmat dari Rabbnya lanubida bil ara niscaya dia akan dilemparkan ditinggalkan di tempat yang tandus ailaturi hafil arai wa hiyal ardul khaliyah wa huwa madhmum dalam keadaan tercela dan hina walakin Allah taghammadahu bi rahmatihi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada Yunus alaihi salam fanabadha wa huwa mamduh beliau pun terdampar di sebuah tempat yang tandus akan tetapi dalam keadaan yang baik wasarat haluhu ahsan min halihil ula dan keadaan beliau jauh lebih baik dari sebelumnya. Walihada qala oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-49 ah, pada ayat yang ke-50 fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin maka Allah memilih Yunus alaihi salam dan menjadikan beliau termasuk orang-orang yang saleh. Fajtabahu rabbuhu ay ikhtarahu wastafahu wa naqqahu min kulli kadarin. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dan membersihkan beliau dari segala macam noda-noda dosa dan kemaksiatan faj'alahu minas salihin ay alladzina saluhat a'maluhum wa aqwaluhum wa niyatuhum wa ahwaluhum. Allah menjadikan beliau termasuk golongan orang yang saleh, yaitu orang-orang yang baik amalannya, bagus ucapannya, kemudian lurus niatannya dan terjaga keadaan mereka kata Sa'di rahimahullahu taala. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada ayat ini ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita al-amru bis sabri perintah untuk senantiasa sabar. Ya, perintah untuk senantiasa bersabar. Sabar itu sepanjang waktu, bukan sekali-kali. Ya, sabar itu sepanjang waktu, bukan sekali-kali. Allah wa iyyakum, tapi sepanjang hidup kita kita diminta untuk sabar. Dalam apa? dalam menghadapi dan menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita singgung di awal pembahasan. Sabar menjalankan syariat, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Fadlu Yunus alaihi salam Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Yunus ibnu Matta alaihi salam. Beliau adalah seorang rasul yang utama, utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, hamba-hamba yang saleh yang dijamin keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya beliau alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kurang sabar menghadapi kaumnya. Akan tetapi beliau hamba yang saleh saat mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bergegas untuk taubat, bergegas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan, mengakui kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di dunia wal akhirah. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan kisah yang tadi kita sampaikan terdampar di tempat yang kosong yang tandus kemudian Allah tumbuhkan khusus untuk Nabi Allah Yunus tanaman sejenis labu yang dijadikan sebagai makanan beliau wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami utus Yunus alaihi salam kepada kaumnya yang jumlahnya mencapai seratus ribu orang bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Semuanya menyambut dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ya, ini keutamaan beliau. Alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari setelah menjelaskan kisah Nabi Allah Yunus secara ringkas dalam hadis tadi yang cukup panjang Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada segenap umat beliau la yambaghi li tidak layak bagi seorang hamba ayyakula untuk mengatakan ana khairun min Yunus ibni Matta. Ya. Gak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Artinya apa? Beliau berpesan kepada umatnya tidak boleh meremehkan Nabi Allah Yunus alaihi salam apalagi mencela beliau, apalagi merendahkan harga diri beliau. Tidak boleh ada ucapan-ucapan yang menyudutkan beliau alaihi salatu wassalam. Yang mungkin mempertanyakan, masa Nabi kok kurang sabar? Kalimat-kalimat semacam ini khanifidina azani Allah wa iyyakum mengesankan bahwasanya al-qail orang yang mempertanyakan kesabaran Yunus alaihi salatu wassalam jauh lebih baik. Sehingga dia mengatakan, mosok Nabi kok nggak sabar. Kalimat yang semacam ini, mayam beri, nggak layak, nggak pantas, tidak boleh diucapkan oleh umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yunus adalah hamba yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan derajatnya, dijamin masuk surga, tidak boleh bagi siapapun dari kalangan umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk merendahkan atau meragukan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi berpesan secara khusus, "Ma bagi li 'abdin ayyakula ana hmm. khairun min Yunus ibni Matta. Gak pantas dan tidak diperbolehkan bagi seorang hamba manapun, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, untuk mengatakan saya jauh lebih baik dari Yunus ibnu Matta. Hakada azani Allahu wa iyakum. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini, kenapa kok nggak sabar apa yang menyebabkan beliau kok tidak seperti nabi-nabi yang lain dan semisalnya ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa diwami? Bisa diwami? Naam. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Allah Yunus alaihi salam justru memberikan pelajaran berharga bagi kita. Tantangan dalam dakwah ilallah azza wa jalla terkadang luar biasa dahsyat menguji tingkat kesabaran seorang dai ilallah ya azza wa menguji tingkat kesabaran orang-orang yang berusaha menyuarakan al-haq membela al-haq mengamalkan al-haq mempelajari al-haq di satu waktu atau di tempat tertentu Terkadang tantangan dakwah ilallah ya azza wa jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan ketimbang tempat-tempat yang lain kanibidina azani Allah wa iyakum yang di situ terkadang diuji kesabaran dan keimanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai tingkatan seorang nabi Yunus alaihi salam ya mengalami kejadian yang diceritakan di dalam Al-Qur'an azani Allah wa iyyakum itu menunjukkan jalan dakwah ilallah ya azza wajal tidak selalu mudah ada kalanya dahsyat tantangan-tantangan dalam menyuarakan al-haq bahkan penentangan dari orang-orang yang diajak kepada kebenaran ikhwan azani Allah wa iyyakum betul-betul frontal dan di situ diuji kesabaran seorang dai ya azza wajal. Ya. Tidak hanya sekedar cacian, tidak hanya sekedar makian, tidak hanya sekedar hujatan. Tidak cukup hanya dengan boikot ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Bahkan terkadang tantangan yang harus dihadapi oleh seorang yang berusaha mengamalkan kebenaran, menyuarakan kebenaran, dia mendapatkan perlakuan dari kaumnya, ancaman dibunuh. Nabi Allah Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah untuk umat manusia di muka bumi. Beliau pun juga mendapatkan perlakuan yang sama yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa makaru makran kubbara." Mereka kaumnya Nuh menyiapkan makar yang besar khusus untuk menjegal dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ditafsirkan oleh para ulama seperti yang diinformasikan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala, salah satu bentuk makar yang disiapkan oleh kaumnya sudah ditunjuk para jagal-jagal untuk menghabisi Nuh alaihi salatu wassalam. Taruhannya tidak sekedar dibuang dari tanah kelahirannya, diusir dari kampung halamannya, tidak sekedar itu, dibunuh. Dan di antara para nabi dan rasul ada yang betul-betul menjadi korban kezaliman kaumnya. Seperti Nabiullah Yahya dan Nabiullah Zakaria alaihi wassalatu wassalam dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Seandainya la qaddarallah kita menghadapi mendapatkan situasi yang seperti itu Jangan mundur dari keimanan. bidina azani Allah wa iyyakum. Jangan takut menghadapi itu semua. Jangan sampai kita ganti keimanan kita bidina azani Allah wa iyyakum dengan kekufuran lantaran takut dengan umat manusia. Tetap bertahan di atas kebenaran dengan cara yang syar'i ikhanifidina azani Allah wa iyakum walaupun harus mengorbankan segala yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah surga nanti di yaumul qiyamah. Jaminannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jannatul Firdaus al-A'la bagi mereka-mereka yang mau bersabar menghadapi segala bentuk ujian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Kalau secara teori gampang. Ya, kita mau menjelaskan masalah ini dengan berbagai macam cara penyampaian bisa kita mencatat penjelasan dan keterangan yang disampaikan pun juga mudah diabadikan dalam rekaman yang disiarkan secara live streaming online kanibidina hazani Allah wa iyakum bukan perkara yang sulit tapi prakteknya kanibidina hazani Allah wa iyakum membutuhkan keimanan yang tangguh yang bisa membuat sabar seorang hamba itu bukan harta. Yang membuat seorang bisa sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya pengikut. Bukan pula jabatan yang tinggi. Bukan pula nasab yang mulia, yang menjadikan seorang hamba sabar menghadapi hukum Allah Subhanahu wa taala keimanannya yang tangguh dan berkualitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang syar'i, yahdi qalbah. Dia akan bisa menata, membawa hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muncul kesabaran yang luar biasa tangguh, mampu untuk menghadapi segala bentuk gangguan-gangguan, segala bentuk cobaan-cobaan, yang dia rasakan, bahkan menimpa keluarganya, dia bisa menanggung itu semua, memikul itu semua karena keimanannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisahnya Bilal ibnu Abi Rabah radhiyallahu taala anhu wa arbah. Diseret oleh majikannya, ditelantangkan di atas pasir, pada kondisi yang panas terik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dilucuti pakaian beliau kemudian ditindih dengan batu yang besar diminta untuk kembali kepada ajaran kesyirikan diminta untuk mencela Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diiming-iming untuk dimerdekakan oleh majikannya asalkan mau kembali kepada jalan kekufuran. Ditindih dengan batu yang besar, diinjak oleh majikannya, dicambuk berkali-kali. Allah wa Beliau sabar menghadapi itu semua dan tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Karena apa? Karena apa? Ikhwan Allah wa iyakum. Keimanan beliau yang tangguh ini yang membuahkan sabar. wa Imannya bukan sembarang iman. Ya. Imannya bukan hanya di lisan hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi nggak tahu hakikat dari keimanan, nggak tahu makna la ilaha illallah, nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti konsekuensinya. Bukan itu yang menghasilkan kesabaran seperti sabarnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in iman yang syar'i, iman yang betul-betul benar sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menghasilkan kesabaran. bidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Fadal adzan terlebih dahulu. Tayyib. <clears throat> Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabar dalam menjalankan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan buah dari keimanan yang baik, buah dari keimanan yang syar'i. Kita ambil teladan dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain sebut sahabat yang mulia Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau adalah sahabat yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Saat beliau ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum pada perang Tabuk tidak ikut serta bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Sesampainya Rasul dari perang Tabuk, bergegas gerombolan kaum munafikin mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam di masjid. Karena kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali pulang dari safar, pulang dari perang, tidak langsung masuk ke rumah. Tapi beliau masuk ke masjid terlebih dahulu. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian sholat dua rakaat di situ. Nah, ini kebiasaan yang diketahui betul oleh para sahabat. Bahkan kaum munafikin tahu. Pulang dari perang Tabuk, kerombolan kaum munafikin bergegas mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan drama menghadap kepada Rasul dengan tangisan-tangisan buaya memohon kepada Rasul alaihi salatu wassalam agar dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan uzur-uzur palsu. Rasul hanya menghukumi sesuai dengan dohirnya. Diterima uzur-uzur mereka. Allah wa iyakum. Dan didoakan ampunan untuk mereka. Sahabat Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah dengan langkah yang pasti menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Sesaat menjelang beliau menghadap Nabi, beliau sempat goyah. Apakah aku harus sama seperti kaum munafikin? Dalam keadaan aku jauh lebih mampu dari mereka untuk membuat uzur-uzur palsu. Kalau kaum munafikin keras kelas teri tadi diterima uzurnya oleh Rasulullah alaihi salatu dengan kalimat-kalimat indah dan sedikit drama yang mereka perankan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan mudah mereka selamat dari amarah Rasul alaihi salatu wassalam. Menggunakan trik kedustaan. Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah sesaat sebelum menghadap Nabi alaihi salatu wassalam sempat terpikir apakah aku harus sama dengan kaum munafikin Ya, kalau mau berdusta di hadapan Nabi gampang. Allah wa iyyakum. Beliau jauh lebih mampu, lebih fasih kalau mengutarakan alasan-alasan yang masuk akal supaya terhindar dari amarah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Sabar untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahan beliau beliau memilih jujur di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan tidak ada uzur ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dan itu pilihan yang tidak mudah Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan kepada Ka'ab tunggu sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keputusan tentang perkaramu wahai Ka'ab ibnu Malik Diikuti dengan dua sahabat yang lain ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Setelah itu Ka'ab menjumpai perubahan perilaku dari para sahabat juga Nabi alaihi salatu wasalam terhadap beliau di boikot ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum tidak diajak bicara tidak dijawab salamnya Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam selalu melengos memalingkan wajah beliau. Tidak mau melihat wajahnya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan itu berlaku sampai 40 hari lamanya. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Andai kata kita pada posisinya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wallahu ta'ala a'lam apakah kita bisa sabar seperti sabarnya beliau. Ya, diboikot oleh para sahabatnya sendiri, diboikot oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam keadaan kaum munafikin tidak diboikot. Karena kejujuran beliau radhiyallahu taala anhu wa arba, beliau harus sabar menghadapi konsekuensi dari kejujuran yang beliau pilih. Ikhwan azani Allah wa iyakum. Ketika didengar peristiwa tersebut oleh pembesar Romawi Khanifidin Azani Allah wa iyyakum dikirimkanlah sebuah surat untuk Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam surat tersebut beliau membaca niatan pembesar Romawi tadi ingin mengajak Ka'ab ibnu Malik bergabung bersama mereka. Mereka memuji Ka'ab ibnu Malik sebagai pembesar Quraisy. Ya, Secara nasab beliau bukan orang sembarangan, bangsawan ikhwan azani Allah wa iyyakum. Bukan seorang budak, orang yang terpandang kemudian diperlakukan seperti itu oleh sahabat-sahabatnya sendiri khalifidina azani Allah wa iyyakum dalam keadaan beliau sudah berani jujur saya tidak punya uzur ya Mungkin secara logika, kenapa gak dimaafkan? Saya sudah terang-terangan jujur. Kau munafikin yang dusta dimaafkan. Saya yang jujur malah diboikot. Beliau tidak mempertanyakan itu semua. Beliau sabar menghadapi itu semua. Ya kan, Allah wa Ketika datang iming-iming dari pembesar Romawi yang menginginkan Kaab ibnu Malik bergabung bersama dengan mereka, disobek kan, Allah wa surat tersebut tidak sudi Beliau menerima tawaran semacam itu ikhanibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Sampai akhirnya datang kabar gembira ikhanibidina azani Allah wa iyyakum menjelang subuh. Saat itu beliau sedang sholat di atas atap rumahnya. Kebiasaan para sahabat ya model rumah pada saat itu kan kotak-kotak gitu ya. Di bagian atasnya itu biasa mereka gunakan untuk qiyamul lail atau duduk-duduk. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ka'ab yang saat itu sedang qiyamul lail mendengar dari kejauhan ya sepupunya ikhwanifidina azani Allah wa iyakum memanggil-manggil Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Kaget ada apa ini? Ya, dia sampaikan kabar gembira bahwasanya telah turun ayat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan diterimanya taubat Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah. Langsung beliau sujud syukur ihanibidina azani Allah wa iyakum. karena gak ada yang bisa diberikan sebagai apa namanya hadiah untuk pembawa kabar gembira tadi, baju yang beliau kenakan langsung beliau berikan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Saking gembiranya. Ya. Sabarnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda menghadapi situasi yang seperti itu karena keimanannya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum jauh berbeda dengan keadaan kaum munafikin. Ya, mereka gak bisa sabar untuk tetap jujur. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dan yang namanya iman itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Iman itu bukan seperti tanaman yang tumbuh tanpa tuan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum yang sembarangan tumbuh merambat ke sana kemari liar begitu tidak. Iman itu tumbuh kalau kita jaga ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Dengan apa? Apakah dengan tidur yang panjang? Apakah iman tadi akan tumbuh ikhwanifidina azani Allah wa iyakum dengan tamani. angan-angan semata ya mimpinya ingin masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Masya Allah. Maunya, maunya itu masuk surga lewat jalur VVIP. Ya, masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Tapi disuruh taat, enggan. Maksiat, semangat. Kira-kira lewat mana ibidina Azani Allah wa iyyakum dia masuk ke dalam surga? Kalau modelnya kama tidak ada istilah medal winking kalau masuk surga. Kanibidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Apakah dengan itu imannya tumbuh? Dengan tamani semata? Dengan angan-angan kosong Kanibidina azani Allahu wa iyakum tidak ada bukti nyata? Tidak. Iman tadi akan tumbuh dengan apa? Al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat kualitas iman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in menjadi generasi terbaik yang mendapatkan pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salah satu sebabnya adalah talabul ilmi syar'i. Ya, para sahabat itu terus senantiasa mengisi hari-hari mereka, menjalani kehidupan mereka dengan apa? talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sempat hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, rolling. Gantian. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, dengan tetangga beliau Masing-masing punya urusan dan bisa untuk menghadiri majelisnya Rasul setiap hari. azani Allah wa iyakum. Akhirnya keduanya membuat kesepakatan. Ya. Gantian menghadiri majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Hari ini Umar, besok tetangganya. Ya, itu nggak cuma gantian hadir, tapi juga nyimak apa yang tertinggal dari majelis yang tidak bisa dia hadiri. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Hari ini Umar misalkan, hari Ahad. Senin tetangganya. Sebelum tetangganya berangkat ke majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, terlebih dahulu beliau minta kepada Umar bin Khattab, faedah kemarin apa saja. Nah, ya, meroja ilmu. Seperti itu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Itu Bagaimana para sahabat menjalani hidup mereka ya kan, sehingga terbentuklah iman yang kuat dalam hati mereka kemudian berbuah dari situ kesabaran yang luar biasa tangguh dalam menghadapi semua cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sekaligus kesabaran yang luar biasa indah dalam menjalankan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang bisa kita ambil yang berikutnya dari ayat ini ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum fadlu dawamit ta'ah. Keutamaan menjaga amal ketaatan dilakukan terus-menerus. Fadlu dawamit ta'ah. Keutamaan menjaga amal ketaatan yang dilakukan terus-menerus. Ini merupakan salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahabbul a'mali ilallah ma dawama wa in qalla Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang terus-menerus dijaga oleh seorang hamba. Wa in walaupun remeh. Baca Quran misalkan. Remeh. Tidak dituntut untuk langsung hatam 30 juz di azani Allah wa iyakum. Sebisa mungkin yang dia mampu. 5 ayat, 10 ayat, ringan. Ya, 5 ayat, 10 ayat ringan. Paling kalau yang kita baca ayat-ayat juz amma, pendek-pendek khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba konsisten melakukan ibadah tersebut. Setiap hari dia luangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun ringan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membaca Al-Qur'an sekali duduk langsung 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Setelah itu libur sampai setahun. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an tidak pernah dia sentuh. Ya, nunggu datangnya Ramadan. Baru kalau sudah masuk kanibidina azani Allah wa iyyakum akhir-akhir Syaban dicari mana mushafku ini. Ya, sampai nggak tahu letak mushafnya ada di mana. Akhirnya apa? Tiap tahun beli mushaf baru. Ya, lalu dipegang cuma setahun sekali kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Mayam bagi enggak semacam itu. Bisa dipahami? Yang diinginkan di sini adalah menjaga sebuah amal soleh dilakukan terus menerus, diupayakan tidak pernah absen dari amalan tersebut. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Nabiullah Yunus alaihi salam. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan yang memang diperintahkan untuk menelan beliau, melahap beliau, memakan beliau utuh hidup-hidup ikhwanifidina azani Allah wa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ikan tersebut memuntahkan Nabiullah Yunus karena apa? Karena apa? Diterangkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia bukan orang yang menjaga zikir tasbihnya. labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. ibidina azani wa iyyakum. Diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena beliau menjaga amalan tersebut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Salah satu keutamaan menjaga amal soleh ya yang kita mampu ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang genting dan darurat. Hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jangan hanya syariat ini dianggap berlaku untuk laki-laki saja, perempuan tidak. Lah, mereka pun juga sama. Mereka akan mendapatkan keutamaan seperti kaum lelaki apabila mereka bisa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ya. Jangan merasa sebagai ummahat, jangan merasa sebagai kaum wanita, ah tenang. Ya, kewajiban tolabul ilm itu untuk santri satu. Nomor dua suami. Nah, suami yang belajar kita ndak. Jadi kalau ada taklim kajian, ya suaminya yang nyatet mempeng, ummahatnya merumpi. Kan azani Allah wa iyyakum. Ya, ketemu untuk merumpi, ngobrol sana sini, menggosip naudzubillahi min Ya. Atau jualan saja Gak ada taklimnya ikhwanifidina hazani Allah wa aku gak ngurus ustaz jadi ngomong apa. Ya sudah ngomong dari menit pertama sampai lebih dari sejam. Gak ada satupun faedah yang nyantol maupun dicatat. Kenapa? Ya memang ke, apa namanya datang ke tempat taklim yang taklim suaminya. Terus ente ngapain? Ya kita ngobrol-ngobrol sesama umahat. Nanya gimana cara nganu walat, gimana apa namanya masakan ini, masakan itu. La kanibidin azani Allah wa iyyakum. Itu salah kaprah. Ya. Mereka pun juga punya kewajiban yang sama. Dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa mendapatkan bagian dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaum lelaki. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kalau kita baca biografinya disebut oleh Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala afqahu nisa'il alam. Afqahu nisa'il alam. Wanita di dunia yang paling fakih, yang paling ngerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Paling pinter Aisyah radhiyallahu taala anha. Minal mukfirin, nama beliau itu dimasukkan dalam jajaran kibarus sahabah pembesar-pembesar sahabat ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum pemuka para sahabat dalam urusan ilmu. Ya, dalam urusan ilmu, dalam bab hadis, periwayatan hadis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha banyak jumlahnya, ratusan hadis ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, bahkan mencapai ribuan. Ribuan hadis. Sekarang kita berapa hafalan kita ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum? Ada 10? 100? Hah? Banyak Ustaz. Hafalan saya banyak. Masa? Iya. Apa? Hadis yang Anda hafal. Innamal a'malu binniat. Lanjutannya, wallahu a'lam bisawab. Jangankan hafalannya, nama kitabnya asing kan ibdina azani Allah wa iyyakum. Ya. Coba sebutkan nama-nama kitab yang isinya kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam lima. Wah itu beratnya sama kayak naik burung merbabu ikan ibidin azani Allah wa iyyakum. Susah. Oppo judul kitab. Enggak ngerti ikan ibidin azani Allah wa iyyakum. Ya toh? Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatul mukminin. Seorang wanita yang mulia, ikhwanifidina azani Allah wa iyyaku, mencapai tingkatan tinggi dalam masalah ilmu sangat-sangat memungkinkan. Ya, begitu pula para sahabiat yang lain pun juga sama. Maka tentu seyokianya bagi para ummahat, para akhwat punya ihtimam khusus, punya perhatian khusus terhadap ilmu. Jangan mau kalah dengan para rijal Allah wa iyyakum. Jadi pulang ke rumah murojaah sebelum tidur. Ya, Kang Mas catatannya boleh pinjam. Ndak. Kenapa? Ndak nyatet. Ya. Oh, masa enggak nyatet? Saya tadi nyatet ini. Ada tiga faedah, Alhamdulillah. Tapi faedah yang ketiga kurang lengkap. Saya mau lihat catatan di Kang Mas. Jangan, Pasti lihat di bidin Azani Allah wa iyyakum di sini catatan nota hutang. Ya. Jangan mau kalah. bidin Azani Allah wa iyyakum. Hidupkan rumah tangga kita dengan nuansa-nuansa ilmu. bidin Azani Allah wa iyyakum. Isinya muraja ilmu, isinya mengamalkan ilmu. Itu rumah tangga yang syar'i nyunnah bahagia Allah wa iyyakum. Yang diharapkan darinya akan lahir di masa mendatang generasi berikutnya ya, pejuang-pejuang Islam dari pemuda-pemuda kaum muslimin yang tangguh mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, siap menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang merintang karena keimanannya betul-betul terjaga dengan baik dari pendidikan yang syar'i yang ditanamkan oleh kedua orang tua mereka. Khanifidina wa iyyakum. Semua ulama besar yang kita tahu ya, mereka tidak muncul begitu saja. Ya, Khanifidina wa iyyakum. Bukan ulama karbitan, bukan kayak buah pisang yang ditaruh di gudang dikasih karbit semalam matang. Tidak, mereka menempuh jalan pendidikan yang panjang dan yang mengarahkan mereka siapa? Orang tua mereka. Ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Terutama para ummahat. Para ummahat. Sufyan al Thawri, rahimahullahu taala, ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Terlahir sebagai seorang yatim. Tidak punya bapak. Tidak punya bapak beliau wa iyyakum. Yatim. Bagaimana kisah beliau bisa menjadi seorang ulama besar di kalangan kaum muslimin? Ibunya yang mengarahkan untuk hadir ke majelisnya para ulama, diantar ke majelisnya Amr uh, rahimahullahu taala, salah satu guru besar kaum muslimin pada saat itu ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. pesan ibunya setiap kali Sufyan pulang ke rumah apa? Ya bunaya wahai putraku tercinta. Idza hafidta asharatan minal ahadith. Kalau kamu sudah hafal 10 hadis Nabi alaihi salatu wassalam, undur fi nafsik, lihat baik-baik hatimu. Hal tajidu khasyatan minallah? Apakah bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa illa fadzaka wabal. Kalau tidak bertambah rasa takutmu, maka itu bencana. Ucapan siapa? ucapan ibunya Sufyan Atsauri rahimahullahu taala. Dicek putranya setiap kali apa namanya pulang dari majelis ilmu ditanya, "Sudah hafal berapa hadis?" Kalau kamu hafal 10 hadis, lihat hatimu bertambah enggak rasa takutmu kepada Allah. Kalau bertambah alhamdulillah, kalau enggak bertambah itu bahaya, bencana. Wahai putraku, kata beliau, Hanifidina azani Allahu wa iyyakum lahirlah ulama besar yang sampai detik ini nama beliau harum di kalangan kaum muslimin. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pun juga sama. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Hidup di Syam. Ya. Pada masa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pada masa itu hidup tiga orang ulama besar di wilayah yang berbeda. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Imam Malik di Madinah. Ya, dan beliau punya mazhab besar yang diikuti sampai hari ini. Kemudian ada Al-Imam Al-Auza'i di Syam. Ya, Al-Imam Al-Auza'i di Syam. Beliau juga punya mazhab yang diikuti. Hanya saja tidak bertahan sampai sekarang. Madhab al-Auza'i diakui pada masa itu. Masuk kategori madhab yang kelima. Yang kita kenal berapa madhab? Empat madhab. Ya toh? Nah, pada masa itu ada madhabnya al-Auza'i. Tentunya seorang yang diangkat pendapatnya menjadi madhab yang diikuti itu bukan orang sembarangan. Ya kata walala. Ya toh? Nah, kata Imam Malik di Madinah yang sampai sekarang madhabnya masih ada. Kemudian di Syam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian di Mesir ada ulama besar yang juga punya mazhab yang diikuti. Hanya saja tidak bertahan seperti mazhab ya Imam Malik seperti sekarang. Namanya Yahya uh, eh, Laif ibnu Sa'ad apa? Namanya Laif ibnu Sa'ad di Mesir. Tiga ulama hidup di masa yang sama, di negeri yang berbeda, sama-sama punya mazhab yang diikuti. Imam Malik di mana? Madinah. Al-Auza'i di Syam. Uh, eh, Laith ibn Sa'ad di mana? Mesir. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Al-Auza'i rahimahullah menjadi imam besar di kalangan kaum muslimin. Kisahnya kurang lebih sama dengan Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Terlahir sebagai seorang yatim. Kemudian diantar oleh ibundanya. Kemana? ke majelisnya para ulama ikhwanifidina azani Allah wa iyyaku diajari oleh ibunya ditanamkan cinta kepada ilmu dan cinta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala peran para ummahat peran para akhwat peran para muslimat besar dalam membina dan mencetak generasi unggulan untuk generasi kaum muslimin ikhwan fillah Allahu wa iyyakum. Hakada ikhwan fillah Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita ambil faedahnya pada malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kelanjutannya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.